بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang insya Allah suasana yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita yakini karena kita telah diliputi oleh pertanda bahwasanya kita memang bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hadir dari tempat yang berbeda-beda ke masjid ini kecuali untuk mendapatkan ilmu agar ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh memang ilmu yang dioperoleh ilmu yang dicari jika bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka itu adalah sangat sia-sia man ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'da siapapun jika ilmunya itu bertambah jika ternyata bukan tambah insaf bukan tambah dekat kepada Allah bukan tambah hidayahnya maka sesungguhnya orang itu bukan tambah dekat kepada Allah malah tambah tidak karu-karuan. Maka dari itu kita berusaha untuk senantiasa membersihkan niat di saat kita menghadiri majlis semacam ini. Jangan sampai orang pada orang ikut bergabung dalam rombongannya ulama Allah, bergabung di dalam orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tertinggal mau memasuki rombongan ini tidak bisa dan oleh Rasulullah ditolak dan oleh para kekasih Allah ditolak sehingga kita menjadi orang yang sia-sia menjadi orang yang sengsara kembali kepada niat yang benar dan niat itu adalah di hati dan itu hati itu adalah seperti yang diisyaratkan Rasulullah tempatnya takwa at takwa hahuna kata Rasulullah takwa itu ada di sini itu isyaratnya Rasulullah waktu itu menunjuk dada beliau benar ya Rasulullah memang di dadamu itu adalah ketakwaan tapi di dada kami ini apa yang ada di dada kami ini ada dengki ya Rasulullah. Di dada kami ini ada benci ya, ya, ya Rasulullah. Di dada kami ini ada permusuhan. Bagaimana kita bisa sampai kepada ketakwaan ya Rasulullah? Rasulullah memberikan ajaran kepada kita bahwa kalau orang ingin takwa harus benar hidupnya, benar kepada Allah dan benar kepada sesama. Itulah hakikat takwa. Para khotib Jumat setiap Jumat senantiasa berpesan, Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Hal itu tidak dijadikan rukun di dalam khutbah kecuali karena begitu pentingnya ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah adalah asas. Sampai pembangunan masjid kalau usisa ala takwa abadi seperti yang pernah dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah dibangun atas dasar takwa, maka sesungguhnya rumah itu akan menjadi rumah yang indah, harmonis rumah tangga pun demikian. Musola jika kita bangun ala asas takwa dengan dasar takwa, maka sesungguhnya musola itu akan hidup, akan hadir untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi biarpun bentuknya masjid, bentuknya pesantren tapi dibangun atas dasar kedengkian, atas dasar permusuhan, maka sesungguhnya itu adalah yang harus dihancurkan karena Rasulullah pernah menyuruh menghancurkan satu masjid yang dibangun atas dasar untuk menimbulkan permusuhan namanya Masjid Ziror. Bukan dibangun atas dasar takwa, tapi dibangun masjid itu hanya untuk menimbulkan fitnah, biarpun kelihatannya masjid, kelihatannya tempat ibadah, akan tetapi di situ sumber fitnah. Maka kita tidak pada perlunya membangun hal-hal yang demikian itu. 20 musola yang ada di uh, Tegalwangi. Yang insya Allah semuanya adalah dibangun atas dasar takwa. Amin. Dan itulah nanti yang akan membuahkan hasil bahwasanya yang sholat di situ hatinya tambah tentrem. Yang sholat di situ tambah baik kepada tetangga. Yang sholat di situ tambah bekti kepada orang tua. Karena hakikat takwa itu, kalau kita sering mendengar, hakikat takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Banyak orang-orang mengartikan takwa, akan tapi kita bisa menyimpulkan makna takwa, hakikat takwa. Kita ingat Rasulullah waktu di Haji Wada itu, ceramah rupanya orangnya banyak merasa ada yang tidak kelihatan ke sana langsung naik khemar maka saya berdiri di sana sampai sana kedengaran jadi Rasulullah naik khemar biar kedengaran yang lainnya hakikat takwa orang banyak mendefinisikan takwa takwa takwa adalah begini adalah begini akan tetapi semuanya bisa disimpulkan bahwasanya takwa kepada Allah yang sesungguhnya gampang definisikannya Gimana mengartikan takwa yang sesungguhnya? Yaitu yaitu orang yang baik kepada Allah sekaligus baik kepada sesama. Itu hakikat orang takwa. Sujud rukuk setiap malam, tahajudnya kencang, haji setiap tahun. Akan tapi jika mulutnya tajam kepada tetangga belum orang ini bertakwa. Maka kalau orang sudah benar-benar takwa, hatinya sambung seperti yang diisyaratkan Rasulullah. At-taqwa hahuna, hatinya ini menjadi bersih, benar, khusuk kepada Allah, selalu memikir kepada hamba-hamba Allah. Al-khalqu kulluhum ya Allah. Semua kita ini hamba-hamba Allah dan yang paling dekat kepada Allah, yang paling berdekat kepada Allah, yang paling dimuliakan Allah adalah yang paling bermanfaat di antara hamba-hamba ini untuk yang lainnya. Dan paling jeleknya orang adalah yang paling merugikan orang lain. Jadi hakikat takwa di sini adalah gabungan dari dua sayap. Yang pertama adalah kita baik kepada Allah, yang satu lagi adalah kita baik kepada sesama. Kalau satu sengkleh nggak akan sampai kepada hakikat takwa. Orang baik kepada sesama, masya Allah kepada tetangga bisa senyum setiap saat. Kepada saudara baik, kepada orang tua juga baik, kepada siapapun jadi baik. Akan tapi jika sujud rukuknya nggak benar, maka apa yang dilakukan tadi belum ikhlas. Hanya mungkin berbuat baik kepada tangga biar diperlakukan sama. Kenapa kok berbakti kepada orang tua? Ya nggak enak nanti kalau saya nggak berbakti ke orang tua kan nanti dimarahi atau diolok-olok sama orang. Kenapa kok ada tamu kamu hormati? Ya biar kalau saya nanti ke rumahnya dihormati. Ini bukan ikhlas karena Allah. Karena apa? Dia belum bisa sujud secara benar. Biarpun sudah baik kepada sesama, sujudnya belum benar, tidak takwa atau sebaliknya. Ada orang ahli ibadah, masya Allah, oh, benar, tapi tak takwanya mulutnya tajam kepada orang tua. Mulutnya tajam kepada sesama. Ngambil barangnya orang lain gak ambil pusing. Tenang, tenang saja. Tanpa ia rasakan sebagai dosa, maka orang ini jauh dari makna ketakwaan. Takwa adalah dua sayap. Yang pertama baik kepada Allah, hablu minallah, sisi lain adalah hablu minan naf. Bukan berarti kita harus bersih, tidak. Kita manusia punya dosa. Dan mahalul khotok wanita memang tempatnya orang ini salah. Tapi sebaik-baik orang salah itu nyadari dan selalu membenahi diri. Lalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada kesalahan kita kepada sesama. Maka harus ada kita segera kembali kepada Allah dengan cara minta maaf. Kepada Allah pun kita sering melakukan salah dan dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah menyadari kalau itu salah lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berarti berupaya kita untuk sampai kepada Allah dengan dua salap sayap ketakwaan tadi baik kepada Allah berusaha tidak ada orang yang maksum semuanya bisa melakukan dosa tapi jangan sampai kita bangga dengan dosa kita tidak ambil pusing kepada sesama kita bisa salah tapi jangan selalu beralasan lebih enak kalau kita mengaku salah lalu mohon maaf ini adalah kunci kalau kita ingin segera sampai kepada Allah, yaitu dengan ketakwaan yang diisyaratkan oleh Rasulullah, hatinya sudah bersih. At-taqwa hauna di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini yang perlu mencari-cari untuk kita tanamkan di hati kita makna ketakwaan yang sesungguhnya. Kalau sudah begitu kita tahu bahasanya untuk sampai kepada Allah harus dengan dua sayap takwa, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Lalu kita semuanya perlu koreksi diri. Sholat kita itu bagaimana? Apakah kita di saat mendengar seruan azan langsung kita bergegas melakukan sholat karena Allah paling senang jika ada orang itu sholat di awal waktu? Atau malah nanti nanti nanti kalau sudah hampir lima menit sholat ngebutnya setengah mati tidak tahu khusyuk dia. Atau malah nunggu wah sinetron belum habis biar selesai dulu. Mementingkan urusan yang semacam ini. Atau pekerjaan ah tinggal sedikit tinggal sedikit akhirnya keluar dari waktunya. Apakah termasuk bagian ini kita? Mari kita semuanya koreksi diri, nggak usah nunjuk orang lain. Ini berkenaan dengan Allah. Sholat kita bagaimana? Yang kaya mana? Alhamdulillah jika diberi oleh Allah kekayaan. Tapi jangan lupa bahwasanya di dalam kekayaan yang kita memilih ini ada tanggung jawab yang namanya zakat. Jangan pelit siapa yang harus saya beri. Fakir miskin. Karena ada zakat di situ. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat tidak akan sampai kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Kita koreksi semuanya. Yang sudah kaya, Alhamdulillah, semuanya cukup, bekal cukup, ada seruan haji. Mari haji. Kalau orang sudah punya wajib, sudah punya duit kok belum haji, ternyata nanti bangkrut, dia tetap dosa. Karena waktu kaya, kenapa nggak pergi? Nah, ini adalah kehadiran makna sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini belum sampai takwa orang semacam ini. Masih dituntut lagi bagaimana dengan bapaknya, bagaimana dengan ibunya. Tapi ini koreksi yang pertama adalah dengan Allah karena aman tu billah hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dikoreksi bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita kepada Allah? Barangkali memang kita sujud rukuk banyak, akan tapi di pikiran kita enggak karu-karuan, di pikiran kita hanya biar dibilang wah ini Ustaz Pak Haji Kiai yang soleh. Ini juga musibah. Dia paling gemar kalau sholat sujud rukuk di musola, banyak sujud rukuknya, tapi hatinya masih kotor. Berarti belum benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang semacam ini, kalau di luar nggak bakal benar, karena dia sebetulnya tidak takut kepada Allah, maka mencuri bakal bisa dilakukan. Melihat yang haram bakal mudah bagi dirinya. Ngerasain orang pun mudah dari baginya. Karena apa? Di saat dia ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, ngadep dengan jasadnya, hatinya keliharan kemana mana maka ini kita koreksi semuanya dan kita perlu berlatih. Kalau minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita berbicara tentang zikir, hakikat zikir, membersihkan hati, maka ini adalah kelanjutan bagaimana kita sampai kepada ketakwaan yang hakiki. Benar kepada Allah coba sholat kita kita benahi. Janganlah kita sholat buru-buru. Kita kemarin sudah kita sampaikan dengan jenak, dengan tenang, dengan sejuk, indah jangan sampai gedebak ketebuk apalagi kalau sholat kita itu hanya jika pesan lewat saat kita nonton sinetron. Tidak bakal kusuk, biarpun di sholat kita ingat sampai di mana sinetronnya. Sudah bunyi suaranya, nggak ingat Allah, yang diingat adalah sinetron ceritanya. Ini adalah musibah, ini ngejek Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saja anak kita ngadep ke kita sambil, Pak minta duit nolah nolah mungkin kita tempelan. Kurang ajar benar kamu ini minta kepada bapak yang sopan, Pak. Datang minta duit begini. Nah ini mukanya ke sebelah ngadep minta duit. Kurang ajar. Bagaimana kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah. Kita munajat kepada Allah. Kita ngadep kepada Allah. Sementara Allah tidak melihat jasad kita. Yang dilihat Allah hati kita. Hati kita kemana-mana. Kurang ajar. Kan begitu namanya. Ini berarti kita belum benar. Maka khusus kepada Allah kita bangun. Sholat kita kita benarkan kita luruskan. Kemudian zakat betul-betul jangan pelit, ini ada tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau zakat tidak kita keluarkan tahun ini, akhirnya menjadi miliknya orang fakir miskin itu bercampur dengan harta kita. Tahun depan nggak kita bayar. 10 tahun mungkin harta ini miliknya fakir miskin, tidak ada milik kita. Hal musibah. Kelihatannya halal, kelihatannya benar, tak tanya karena pelit kita tidak mau mengeluarkan zakat, maka di saat ngadep kepada Allah semuanya jadi beban di kepala kita. Tidak bisa kita melangkah menuju surga. Oh, terpental kita dengan amal jelek kita masuk neraka jahanam. Wah, ini yang mengerikan. Kita perlu koreksi. Siapapun kita, coba kita sholat kita bagaimana. Jangan pelit zakat kita bagaimana. Zakat bagaimana, masya Allah. Puasa kita bagaimana? Lalu waktu haji itu apa hanya sekedar kita biar dibilang Pak Haji karena Pak Haji itu label kadang-kadang sudah haji 27 juta, tidak disebut sakit. Oh, 27 juta tidak disebut di undangan, tidak ada haji. Apa ini kira-kira? Musibah memang haji itu karena modalnya memang mahal, maka ini menjadikan kita senang kalau disebut. Karena minimal kalau orang bisa haji itu punya duit 27 juta. Seolah-olah dia kaya, padahal kekayaan yang ngasih Allah dipakai takabur lagi. Mending melarat, tidak takabur. Tapi paling enak, kaya tapi syukur. Nah ini kita perlu bina haji kita, jangan sampai haji kita hanya biar dibilang haji. Haji dua kali, tiga kali bagus, empat kali bagus, masya Allah bagus. Akan tapi jangan sampai nanti itu haji itu kali, dua kali, tiga kali, hanya biar dibilang masya Allah Pak Haji banyak hajinya. Sehingga kalau memanggil anak, anak, tolong ambilkan sorban bapak yang haji tahun 90. Mas. Kenapa harus pakai tahun 90? Ambil kenturkan selesai. Biar ketahuan kalau hatinya berkali-kali. Ini adalah hatinya yang belum benar. Jadi ngadep kepada Allah kelihatannya. tak tanya dia ngadep kepada manusia. Nanti kalau di akhirat dikatakan. Kamu melakukan ibadah untuk si fulan, untuk si A, untuk si B. Mintalah pahala ke dia kalau dapat. Sana. Diusir dari surga kita. Maka kita harus takut kepada Allah. Ini bagian dari takwa belum. Ini masih separuh kita membenahi amal kita, membenahi apa membenahi ibadah kita kepada Allah, ini baru sayap satu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus koreksi ini. Kalau orang sudah ibadahnya dibetuli, sujud rukuknya dibeneri, ngadep kepada Allah khusuk bener, maka itu baru separuh perjalanannya sampai kepada takwa. Baru punya sayap satu. Dan sayap inilah yang akan menghasilkan sayap yang lainnya. Kalau orang sujudnya betul-betul karena tawadhu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menitikkan air mata, maka as salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu yang melarang mulut kita untuk ngerasain tetangga kita. Salat itu yang khusyuk melarang kita untuk mencaci orang. Salat yang khusyuk melarang kita untuk mencuri dan sebagainya. Maka buahnya di situ. Dan setelah kita anggap saja kita sudah baik di dalam ibadah, jangan bangga saya sudah ahli surga. Belum, kita punya tanggung jawab. Kita hidup dengan sesama manusia. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya keluarga, kita punya adik, punya punya punya punya tetangga. Dan di sini ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling agungnya tanggung jawab ini adalah orang tua. Berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, ini adalah luar biasa bagaimana hubungan kita kepada ibu untuk menggenapi ketakwaan kita. Kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah mentang-mentang sudah berpendidikan, kuliah. Kuliah, ibunya petani, bapaknya petani. Kalau dikirim bapaknya, Pak taruh situ aja cepat pulang. Dikirim lagi kos temennya itu orang-orang yang anu itu. Eh bapaknya ngirim satu kerdus isinya kacang, jagung, segala macam. Gengsi dia jadi bapaknya lagi ngantarin sudah pak taruh situ aja biar nanti saya bawa masuk bawa pulang aja. Ini kurang ajar ini anak ini. Dia bisa sekolah karena bapak. Ini membuktikan bahwasanya dia itu tidak bisa membanggakan orang tuanya. Yang tidak membanggakan orang tuanya tidak bakal bisa berbakti. Lalu kita harus bina hati kita. Mentang-mentang dia sudah punya pekerjaan baru, kerja di kantor, kerja di mana, mewah. Bapaknya petani, Ibunya suruh nyuci bajunya, piringnya, seolah-olah jadi babu. Ini manusia kurang ajar. Tidak ingat waktu kecil mencingi ibunya, bapaknya, sudah diladeni semuanya. Gedenya masih mau menyiksa orang tuanya. Maka dia tidak akan sampai kepada Allah dengan ketakwaan kita perlu koreksi diri kita sendiri. Tidak perlu tunjuk orang lain ini yang harus kita tekankan. Coba apakah kita sudah baik sopan santun ke orang tua dengan hati kita? Apakah hati kita selalu memperjuangkan orang tua? Biarpun kita jauh misalnya orang tua kita dengan saudara kita yang ada di Tegal misalnya. Tapi kita apakah sering kita menelpon bu gimana baik kabar baik? Atau malah kita kalau mendengar sakit itu malah telepon ditutup semuanya. Ibu sakit. Ah, paling sudah diobati sama kakak, paling sudah dibiayai. Kita kalau nelpon aja tidak berani waktu sakit. Karena apa? Takut nanti diminta sumbangan. Ini adalah musibah orang yang tidak mengerti bekti. Justru waktu orang tua butuh sakit, biarpun kakaknya kaya, kak, perlu bantuan apa kira-kira? Apakah saya perlu ke situ? Apa perlu kirim duit? Apa-apa? Tanda berseri kepada orang tua, biarpun milik kita harus dijual semuanya untuk orang tua, belum ada apa-apanya ini. Tapi namanya penyakit kadang-kadang begitu sudah menang tang ah sama kakak-kakak kan kaya bisnisnya berhasil. Iya kakaknya yang berbakti, kita ini mana baktinya? Kakak masuk surga, kita ke neraka, na'udzubillah min Maka harus ada di hati kita itu betul-betul pengertian ke orang tua. Cinta ke orang tua. Hormat ke orang tua di hati, dibawa kemana-mana. Jadi doa ingat orang tua. Mau makan, ibu makan apa ya kira-kira? Terus kita selalu ingat orang tua, berbakti kepada orang tua yang sesungguhnya inilah yang akan mengantarkan orang sampai takwa. Allah Subhanahu wa taala sangat marah dengan orang yang durhaka. Rasulullah sangat marah dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, orang durhaka kepada orang tua ini dosa apa hukumannya didahulukan di dunia sebelum masuk akhirat. Orang durhaka kepada orang tua ini mau dibakar oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat nyakiti ibunya durhaka. Akhirnya apa? Nazak mau dicabut nyawanya itu kerepotan oleh malaikat Israel. Dicabut kerepotan-kerepotan, akhirnya ditanya ada apa kira-kira? Seruing-seruing terdengar bahasanya dia telah kurang ajar dengan ibunya. Dipanggil ibunya, ibunya nggak memaafkan. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat, wahai sahabatku kumpulkan kayu bakar. Para sahabat pergi mengambil kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar, ibunya tanya, untuk apa ya Rasulullah? Untuk bakar anakmu. Ya. Mau dibakar beneran, bukan main-main. Ini, jadi Rasulullah itu marah. Karena begitu besarnya dosa kepada orang tua sampai mau dibakar. Nah ini kita harus benar-benar perhatian kepada orang tua, peduli kepada orang tua. Jangan sampai kita menyakiti orang tua baik dengan mulut kita, baik dengan tingkah laku kita, apa kita apalagi pakai tangan naudzubillah min dalik. Di berita-berita di televisi kadang-kadang ada anak membunuh orang tua, memukul orang tua. Ini ini tidak tahu anak model siapa, model apa itu. Di kantung saja bolak-balik itu belum belum belum selesai itu hukumannya itu. Kurang ajar benar kalau ada anak seperti itu bentak orang tuanya. allah bilang mendalik Sahabat Nabi begitu peduli, para sahabat Nabi adalah suri torajan karena belajar dari Rasulullah bagaimana berbakti kepada orang tua. Bahkan ada di antara mereka itu yang nggak mau makan dengan ibunya. Nggak mau makan dengan ibunya. Waktu ditanya, kenapa kamu tidak mau makan dengan ibumu? jijik oh tidak terus aku tuh takut kalau makan dengan ibuku itu waktu ibuku mau ngambil makanan tak tahu sudah didahului oleh tanganku jadi aku takut kalau ibu pengen mata yang lihat ke makanan, tak tahu taunya tanganku sudah nolong duluan, lah aku menyakiti ibuku. Aku takut semacam ini. Jadi dipikir, ya kita serba terbut keluar, kita ke orang tuanya sama mau mana? Wah, Coba kalau mau keluar bilang, Bu, mau keluar, doain selamat. Bu, mau ini, indah. Mohon maaf kepada orang tua. Kalau keluar sopan-santun datang Assalamualaikum, jangan sombongnya yang tampak kepada orang tua. Tak sombong-sombongnya tetap tidak ada gunanya dengan orang tua. Malah jadi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun orang lain, orang tua ridho, ridho, ridho, ridho, tapi Allah marah. Karena ini adalah perintah agar kita berbakti kepada orang tua. Orang tua itu memang semuanya ridho. Tidak pengen anaknya salah. Tidak pengen anaknya tersesat. Tidak pengen anaknya terjerumus ke neraka. Biarpun bagaimana tetap mengatakan, nah aku rela, aku maafkan, Nah. Tapi kalau dia tetap kurang ajar, ibu memaafkan gampang, ibu maafkan gampang. Gara-gara ngentengin dipentung sama malaikat. Ini Allah murka. Karena apa? biarpun ibunya sudah memaafkan akan tetapi jika sang anak itu kurang ajar betul akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala akan eh, dituntut oleh Allah sebagai pelanggaran durhaka kepada orang tua coba dari kita yang hadir di sini semuanya ngoreksi apakah kita masuk rumah kita sudah assalamualaikum kepada ibu kita apakah kita di saat ibu kita sholat kita sempat menyisihkan waktu untuk duduk dengan ibu kita bu tolong doakan kami setelah Assalamualaikum, nyium tangannya. Bu, maafkan waktu tadi ngomong saya kurang enak. Waktu tadi begini, alangkah indahnya. Seorang pemuda kekasih Allah subhanahu wa ta'ala mau sekolah ceritanya. Mau sekolah satu tempat. Tiba-tiba sudah hampir sampai tempatnya, ini perjalanan yang panjang. Tiba-tiba dia balik. Balik, pulang ke rumah, akhirnya esok harinya ketemu dengan temannya. Kemarin kamu tiba-tiba balik memangnya ada yang hilang atau ada yang ketinggalan duit atau apa? Enggak. Terus kenapa kok kamu buru-buru pulang itu? Padahal kita berjalan jauh sudah hampir sampai sekolah, sampai pondok. Iya, waktu itu aku makan pagi buru-buru. Kamu panggil mau berangkat sekolah. Makan pagi buru-buru, aku lupa piring itu belum aku cuci. Takut nanti kalau tidak segera aku cuci, dicuci oleh ibuku. Bukan malah ibunya suruh jadi tukang cuci piring, tukang cuci baju. Ini dipikir takut merepotkan ibunya. Nah, ini hati yang benar itu Kadang-kadang ibunya serasek-rasek, ibunya rap capek, potong-potong bawang, nyuci, piring, ini sebagainya. Dia sok gaya, belajar. Memang ibunya senang belajar kadang-kadang, tapi kalau belajar benar tidak apa-apa. Tapi belajar belajar dibikin-bikin biar lari dari pekerjaan, ini orang yang kurang ajar. Langsung ambil bu, mana biar saya lakukan. Mau nyuci baju bu, biar saya cuci baju sendiri. Tanda bahwasanya kita bekti. Kalau bekti kita dengan hati, tidak bakal repot semuanya itu. Kita akan sekatan, kita akan membantu orang tua. Tidak mau kita merepotkan orang tua kalau bekti kita dengan hati. Tapi kalau bektinya basah basi, bu biar saya dingin. Kalau sudah direbut lebuknya, ah, Alhamdulillah, ibu saya ngerjain. oh, min hindari, Maka coba kita bangun bagaimana hubungan kita dengan ibu kita karena kerelaan Allah di situ. Jangan sampai ibu kita murka. Bapak juga demikian. Kepada orang tua jangan sampai kurang ajar. Ini adalah satu, salah satu dari manusia yang hadir yang ada di dunia ini. Ada lagi saudara. Tanggung jawab gede. Ada namanya silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Ini yang gede pahalanya. Nyambung tali persaudaraan kita harus tahu ini untuk menyempurnakan ketakwaan. Nyambung tali persaudaraan itu bukan kalau kita dikirim dikirim apel kita ngirim mangga, bukan itu. Tali persaudaraan menyambung tali persaudaraan itu adalah di saat saudara kita memusuhi kita, uh, kita tetap datang assalamualaikum. Itu menyambung tali persaudaraan. Siapapun dari kita jangan sampai ada yang memutus tali persaudaraan karena memutus tali persaudaraan itu dosanya gede sekali di samping gede maka itu menjadikan penghalang turunnya pengampunan kepada kita. Allah memberikan pengampunan kepada hambanya membagi-bagikan pengampunan dalam waktu-waktu tertentu di nisfu sya'ban, di akhir Ramadan, di pertengahan malam, di saat khutbah Jumat duduk di antara uh, di saat khutbah Jumat berdoa itu pengampunan dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi itu semuanya tidak nyampe kepada orang yang memutus tali persaudaraan. Rugi, sudah kita mutus tali persaudaraan dengan adik nggak ayem, dengan adik nggak tentrem, dengan kakak nggak mesra, sudah begitu apa dapat dosa lagi, sudah begitu dosa yang lainnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengsara dan rugi. Maka kita harus bina ini. Bagaimana kita menciptakan keharmonisan. Bagaimana kita menyambung tali persaudaraan. Jangan kita suka mendendam. Kakak kita marah kepada kita. Kita tersinggung. Uh, marah. Tetap kita harus minta maaf. Ada sebuah cerita ini orang-orang mulia kekasih Allah. Namanya Sayyidina Hasan. Semua orang tahu Sayyidina Hasan adalah putra dari Sayyidina Ali Karomallah dari Sayyidah Fatimah Zahra. Punya adik namanya Ja'far bukan dari Siti Fatimah. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Ja'far terjadi konflik dalam perbincangan itu di perjalanan itu akhirnya ada konflik sedikit, bukan rebutan warisan, tidak. Ngomong sedikit begitu, lupa. Nggak minta maaf, masing-masing pergi ke rumahnya. Rumahnya berjauhan. Sayyidina Hasan sampai di rumah sadar, tuh, astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong nggak enak dengan adikku. Tapi aku belum minta maaf. Sayyidina Ja'far pun demikian. Ya Allah, aku ngomong nggak enak dengan abangku, aku belum minta maaf. Sayyidina Ja'far sadar bahwasanya dia melakukan kesalahan dan belum minta maaf, langsung meluncur dengan kudanya. Sayyidina Hasan yang dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin Rasulullah masuk surga, bukan mengatakan biar adikku yang kesini. Tidak. Saya akan lebih tua. Biar adikku yang kesini. Tidak. Merasa bahasanya dia butuh pengampunan, melompat juga ke atas kudanya, meluncur ke tempatnya Sayyidina Ja'far. Akhirnya semuanya bergegas untuk bisa sampai kepada rumah saudaranya, bertemu di tengah jalan, rangkul-rangkulan menangis menyampaikan kesalahannya yang sebetulnya adalah bukan kesalahan. Hanya sedikit ngomong gak enak. Ya kadang-kadang kita salah, disimpan, dicatat awas ya. Uh. Akhirnya ini adalah bibit-bibit orang kalau orang tuanya meninggal rebutan warisan naudzubillah min dalik. 10 hektar sekalipun kalau kita dapat tapi mendapatkan murka dari Allah apa gunanya 10 hektar? Kalau kita meninggal dunia lihat, kita bantalnya tanah. Ditinggal sama saudara-saudari kita. Orang yang paling mencintai kita, istri atau anak, tidak bakal tahan bersama kita dua hari, tiga hari. Kita mau sombong, dengan harta kita rebut, merebut dari kekuasaan adik kita, hak milik orang kakak kita kita rebut. Ini tidak ada nikmatnya harta yang semacam ini panas, plus rasanya kita hubungannya nggak baik. Maka dari itu kita harus peduli dalam hal-hal yang semacam ini. Perhatikan hati kita. Jangan kadang-kadang sepele itu bukan tanah. Kadang-kadang kursi aja karpet ini. Oh diambil kakak karpet. Mestinya saya ngambil. Kursi sini kok saya. Mejanya meja saya saya saya. saya. tak. Bapaknya belum dikubur. Nah untuk bilang dahil. Nah ini adalah musibah di dalam diri kita. Dan kita tidak usah nunjuk orang lain. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Yang ini harus kita pedulikan kepada tetangga juga. Manggana yu'minu billahi wal yukrim jarah. Kalau benar-benar kita iman, punya ketakwaan kepada Allah, pedulikan tetangga ini. Tetangga ini bertahun-tahun tidak sapaan ada. Biasanya di kaum bapak sedikit. Kaum ibu yang banyak. Jadi jemuran, rebut-rebutan, tarik-tarik ini. Oh, wis hasil ada. Kalau ada bangkai mati lempar ke sana ini. Enggak sapa-sapaan. Padahal antara suami sama suami akur saja. Ini kenapa harus begitu? Enggak ada Bu di sini insya Allah ya. Enggak ada insya Allah. Jadi jaga tuh Pak. Wal yukrim jarok. Harus menghormati tetangga. Ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pedulikan ini dituntut oleh Allah kalau kita tidak sapa-sapaan. Barang siapa yang menghajar, tidak ngomong dengan tetangganya, dengan kaum muslim lebih dari tiga hari, ini adalah kalau mati masuk neraka seperti orang jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Kita bangun kepada tetangga, Assalamualaikum. Kalau ada orang tetangga berbuat salah kepada kita sederhana, kita maafkan. Jadi kalau orang punya takwa itu dia berbuat baik kepada tetangga karena menjalankan perintah Rasulullah SAW bukan karena ingin dibaiki oleh tetangga. Jadi kalau kita dasar kita benar kayak tadi asasnya benar, asasnya takwa, saya berbuat baik kepada tetangga, saya ngirim apel, ngirim masakan, ngirim apa kepada tetangga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi haji tentrem ayam Coba kalau kita ngasih tetangga karena agar dia berbuat baik kepada kita. Di saat dia kurang ajar kepada kita, hm, sudah dikirim ini tidak kurang ajar benar. Sakit hati kita. Oh, saya menghormati dia tidak dianggap hati kita yang sakit. Coba kalau karena Allah, ini adalah tugas dari Rasulullah, apapun bentuknya, tetangga adalah tetangga yang harus aku hormati, yang harus aku pedulikan, yang harus aku perhatikan, aku memberi karena Allah. Dicaci, Alhamdulillah, karena aku tidak perlu pujian dari dia, aku hanya perlu pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indah kalau kita bangun dengan takwa hidup ini, tapi kalau semuanya hanya karena saya berbuat baik kepada si A, agar si A berbuat baik kepada kita, ini tidak beda antara orang kafir dengan orang muslim. Di barat itu orang-orang kafir kalau datang ke tempatnya temannya juga dihormati. Tapi menghormatinya karena apa? Biar nanti kalau saya ke sana juga dihormati bukan karena perintah dari Allah dan Rasulnya karena mereka tidak mengimani tapi kita ahli iman ahli takwa ahli la ilaha illallah punya cara sendiri di saat kita berbuat baik kepada sesama kita tujuannya adalah karena menjalankan perintah Rasulullah agar kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala terserah dia baik atau tidak baik dengan kita kita bangun hati yang lapang ada kesalahan wajar manusia bisa salah seperti dia biasa dia bisa salah seperti tetangga kita bisa salah, kita pun bisa salah. Maka dari itu kita harus lapang dada. Salah sedikit ngomong tajam. Kenapa tidak kita tafsiri? Barangkali ngomongnya nggak sengaja. Kita lewat, Assalamualaikum bu, tidak dijawab. Tidak usah tuh prasangka buruk. Ih, <clears throat> eh, ini disalami sombong banget gini-gini. Tidak usah. Barangkali dia ayamnya masih mikir. Dia. Sampai waktu kita salam nggak kerasa, bisa saja musibah menimpa dia yang kita nggak tahu. Tapi kita sudah ngotori hati kita, salamnya nggak tulus. Kalau salam benar tuh assalamualaikum, dijawab nggak jawab hatinya adalah baik. Oh barangkali dia nggak benar, barangkali begini. Coba yang menjadikan enak kan hati baik bukan orang baik kepada kita. Orang baik kepada kita kalau hati kita nggak baik tetap kita suudon prasangka buruk. Eh, ada maunya ini Ngasih apa? Ngasih apa? Ada ada maunya karena hati buruk, hati busuk. Tapi kalau sudah hati bersih, mau ada orang membunuh pun, ah oh, ini mungkin tamu yang baik mau datang kepada aku. Indah. Hatinya tentrem ayam Maka kita bersihkan hati kepada tetangga. Prasangka buruk dibuang. Kita ganti dengan prasangka baik. Ada apa-apa. Masya Allah kita perhatikan urutan tetangga. Ini belum lagi kepada sesama muslim yang lainnya kita harus berbuat baik supaya tidak kepanjangan dan juga jangan sampai terjadi dolim kepada sesama manusia secara umum. Karena kezaliman itu mengeringan abdulmu dulumatul akhirat. Orang berbuat dolim di sini di akhirat ini akan mendapatkan apa? siksa akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbuat dolim ini dan kita harus takut tidak ada orang bertakwa itu kok dolim ada orang bertakwa berbuat dolim tapi karena dia merasa dosa langsung minta maaf saya ngambil barangnya orang lain Ya Allah, ini haram. Dikembalikan kepada yang berhak. Jadi intinya takwa adalah selalu kontrol. Baiklah kita kepada Allah? Kalau sudah, apakah saya sudah baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang tua? Kalau ternyata sudah membaik, kita tingkatkan. Dan jangan sampai nanti di saat kita merasa baik ini, ada penyakit yang grogoti. Merasa ujuk, saya sudah baik, saya orang tua baik, ini baik, ibadah saya baik, seolah-olah dia sudah mempunyai tiket surga, maka saat itu dia terjumus. Di saat kita berbuat baik, kita rindu untuk lebih baik lagi, itulah orang bertakwa. Setiap hari adalah bertambah baik, setiap hari adalah bertambah baik. Kalaupun berdosa, maka dia segera menyesali dosa itu dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Maha Pengampun. Yang tidak minta maaf tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang minta maaf adalah yang sadar kalau itu salah. Yang tidak pernah sadar tidak akan minta maaf. Maka perlu kita namanya tafakur, perlu namanya kita merenung, perlu namanya kita itu mikir, ya Allah, saya hari ini ngelakuin apa? Dipikir kadang-kadang tadi tidak sadar, oh astagfirullahaladzim, di perempatan tadi banyak anak-anak, kok saya tidak salam. Besok lewat lagi, maaf kemarin saya itu buru-buru tidak salam kepada kamu. Indah. Di sana orang tambah ngerti. Asalkan kita dasar yang benar, Assalamualaikum karena Allah, menyapa karena Allah, akan tercipta keindahan hidup, hati saling sayang, saling cinta, saling hormat, saling menghargai. Kalau sudah hati benar saling menghargai, tidak ada kerepotan kita menegur ada yang salah bu jual beli itu tidak boleh katanya kiai ini katanya ustadz ini karena yang menegur saling cinta oh begitu ya coba kalau benci dulu dengki dulu ditegur ah sok lo sok alim baru hadir pengajian dua kali nasihatin orang hatinya busuk. tapi kalau sudah hatinya baik jadi indah kalau orang saling cinta tidak ada istilahnya menggunjing coba kalau saya cinta ibu ini cinta ibu ini apakah mungkin saya ngadu domba saya cinta si A, saya cinta si B, cinta benar dengan hati saya, saya hormati. Apakah mungkin di saat saya duduk dengan B, B, kamu tahu nggak si A itu gini-gini? Mustahil. Karena apa? Saya mencintai juga si A. Kalau sudah cinta benar, cinta di sini, cinta di sini, nggak mungkin saya menggunjing, menghibah, ngerasanin. Dan ngerasanin itu muncul karena apa? Busuknya hati. Pengen jerumuskan yang lainnya. Nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa kasih sayang. Semua penyakit hati itulah yang akan menghadirkan dosa-dosa. Kepada Allah nggak khusus, kepada sesama juga nggak benar, maka kosong dia tidak punya nilai takwa. Biarpun kelihatannya Masya Allah, tapi di hadapan Allah nggak ada nilainya. Na'udzubillah min dalik. Inna akramakum indah oleh atqakum padahal yang paling mulia di antara kita ini yang paling takwa. Yang takwa bagaimana? Yang baik kepada Allah, yang baik kepada sesama. Mari kita ini kita jadikan bahan koreksi diri. Nanti kalau mau tidur kita berpikir yang demikian. Sudahkah saya baik kepada Allah? Sudahkah saya baik kepada sesama? Insya Allah esok hari menjadi hari yang lebih bagus. Kita semuanya menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah dan kelak kalau kita di surga bisa bersama ahli takwa, orang yang paling takwa yaitu Rasulullah SAW SAW yang pernah mengatakan at-taqwa hahuna wallahu a'lam bisawab. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersihkanlah hati kami semua dari penyakit-penyakitnya. Bersihkan hati kami dari kedengkian, ya Allah. Bersihkan hati kami dari riak. Bersihkan hati kami dari kebencian, ya Allah. dan gantilah dengan cinta kepadamu gantilah dengan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad gantilah dengan cinta kepada sesama kaum muslimin Ya Allah berikanlah kepada hati kami keimanan yang sesungguhnya ketakwaan yang sesungguhnya Ya Allah agar kami benar-benar menjadi orang-orang yang mulia di hadapanmu Ya Allah jauhkanlah kami dari segala dosa Engkau adalah maha kuasa Ya Allah Jauhkanlah kami dari zina ya Allah yang sikit dan mencicikkan ya Allah yang hina dan kau hinakan. Jauhkanlah kami dan saudara-saudara kami semua dari yang namanya zina ya Allah dan saudari-saudari kami semua ya Allah dari yang namanya zina dari mengambil haknya orang lain dari minum-minuman keras ya Allah karena itu semua adalah murkamu ya Allah yang akan mengantarkan kepada neraka Jahannam yang sangat mengerikan engkau adalah maha kuasa Ya Allah, kabulkanlah hajat kami semua, Ya Allah Sehingga kami tidak butuh lagi kepada selainmu Kabulkanlah hajat kami semua, Ya Allah Kayakan hati kami, Ya Allah Penuhi kebutuhan kami, Ya Allah Bayarkanlah hutang-hutang kami semua, Ya Allah Wujudkanlah keharmonisan kami dengan orang tua kami Keharmonisan dengan saudara-saudara kami Keharmonisan dengan suami dan istri kami Keharmonisan dengan tetangga, Ya Allah Keindahan kepada sesama, Ya Allah Karena itu adalah kunci untuk kami bisa mengatakan mengabdi kepadamu secara sungguh dan serius dan khusus ya Allah. Ya Allah bayarlah hutang-hutang kami ya Allah. Engkau adalah maha kuasa. Bayarlah hutang-hutang kami. Engkau adalah maha kuasa. Ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit hati. Jauhkanlah kami dari syirik ya Allah. Jauhkanlah kami dari melakukan sesuatu yang bid'ah ya Allah. Jauhkanlah kami dari membenci sesuatu yang Engkau cintai ya Allah. Jauhkanlah dari kami, kami dari segala bentuk yang akan menjerumuskan kami ke dalam murkamu. Ya Allah berikan kepada kami istiqamah di dalam ibadah. Ya Allah agar kami sujud dengan benar Agar kami solat dengan benar Ya Allah Agar kami beribadah dengan ikhlas Ya Allah Ibadah jika tidak ikhlas akan menjadikan murkamu Karena artinya kami beribadah bukan karenamu Dan itu termasuk bagian dari daripada syirik kecil Ya Allah Ya Allah Jadikanlah amal ibadah kami benar-benar karenamu Dan terimalah amal ibadah kami Dan ampunilah dosa kami Ya Allah Setiap hari kami melakukan dosa Ya Allah Mata kami, lidah kami, tangan kami. Semua anggota kami, Ya Allah, sering melakukan dosa, Ya Allah. Engkau adalah maha pengampun. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah, yang sangat banyak. Sehingga di saat kami menghadapmu, kami adalah orang yang sudah bersih dari dosa-dosa. Karena engkau telah mengampuni kami. Dan cabutlah nyawa kami, Ya Allah, di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami, Ya Allah, di saat kami beribadah kepadamu. Cabutlah nyawa kami di saat kami khusuk mengabdi kepadamu. Cabutlah nyawa kami di saat kami menyampaikan kebenaran-kebenaran, Ya Allah.